Alhamdulillah wa kafa. Wassalamun ala ibadihi alladhina astafa. Amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan fikih korban. Dan mungkin ini pembahasan terakhir yang berkaitan dengan pembahasan ringkas tentang fikih korban Pada pertemuan sebelumnya, kita telah menyebutkan sunnah-sunnah di dalam berkorban yang berkaitan dengan binatang. Maka kita sebutkan orang yang berkorban disunahkan untuk mencari binatang yang paling gemuk dan binatang yang paling utama. Demikian juga yang paling disukai atau disunnahkan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah yang berwarna putih, kemudian yang berwarna kuning, kemudian yang berwarna hitam. Dan kalau seseorang ingin berkorban, maka disunnahkan berkorban dengan binatang yang jantan. Kemudian kalau memang tidak bisa, maka berkorban dengan binatang yang betina. Dan siapa yang mau berkorban, maka masuk bulan Dhul Hijjah tidak dibolehkan memotong rambut dan kukunya. Walaupun para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya, kalau pendapatnya Imam Malik, Imam Syafi'i dan yang lainnya, maka hukumnya makruh. Sedangkan pendapat Imam Ahmad, demikian juga sebagian ulama mazhab Syafi'iyah, hukumnya diharamkan. Jadi intinya sebagai bentuk kehati-hatian karena Rasulullah SAW telah melarang, maka hendaknya jangan memotong rambut dan kukunya ketika masuk bulan Dhul Hijjah dan dia memiliki keinginan untuk berkorban. <clears throat> dan bagi orang yang ingin berkorban hendaknya membersihkan niat karena ini ibadah bukan untuk berpesta raya. Sehingga niatkan untuk kepada, untuk Allah taala bukan hanya untuk pesta, untuk makan, untuk bersenang-senang. Tidak, tapi korban benar-benar kita jadikan sebagai ibadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian, hendaknya orang yang mau berkorban mempersiapkan ilmu dengan sebaik-baiknya. Karena ini ibadah, dan ibadah itu harus dipelajari dahulu. Sebagaimana kata Imam Bukhari, <clears throat> al-ilmu qabla al-qawli wal-amal Ilmu itu lebih dahulu ada sebelum beramal dan berucap. Korban itu juga ibadah. Maka sebelum berkorban hendaknya seseorang menuntut ilmu. Belajar bagaimana panduan syariat di dalam masalah berkorban. Kemudian juga hendaknya bagi orang yang mau berkorban untuk mempersiapkan binatang dengan sebaik-baiknya. Kalau memang sudah ada uang, sudah mempersiapkan uang, maka beli binatang korban secepatnya. Sehingga dia bisa mendapatkan binatang yang paling baik. Jangan ditunda, diakhirkan, diakhirkan, diakhirkan. Nanti ketika beli, rupanya sisa-sisa binatang hanya yang jelek-jelek saja. Namun kita segera beli binatang yang paling baik. Kemudian di sini ada adab yang berkaitan dengan penyembelihan tata cara penyembelian yang syar'i. Bagaimana tata cara penyembelian yang syar'i? Yaitu yang berkaitan dengan urusan korban. Yang pertama, hendaknya yang menyembelih adalah orang yang berkorban. Sebagaimana kita sebutkan bahwa disunahkan bagi orang yang ingin menyembelih atau ingin berkorban untuk menyembelih binatangnya sendiri. Kalau dia mampu. Kalau tidak, maka boleh dipasrahkan kepada orang lain. Rasulullah SAW itu ketika beliau berkorban, maka beliau memotong korban beliau dengan tangan beliau sendiri. Kecuali ketika beliau sudah lelah, maka setelah itu diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu Kemudian sisanya semuanya disembelih sama Ali bin Abi Thalib. Ini menunjukkan bahwa sunnahnya bagi orang yang mau berkorban, dia sendirilah yang hendak menyembelih. Rasulullah SAW itu pernah menyembelih unta, tujuh unta. Dan beliau sembelih dengan tangannya sendiri. Demikian juga Rasulullah SAW pernah suatu ketika menyembelih banyak, jumlahnya banyak sekali. Akhirnya Rasulullah SAW mengambil bagian yang paling banyak disembelih sama beliau. Sisanya diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bahwasanya sunnah yang pertama, adab yang pertama dalam penyembelihan hendaknya yang menyembelih adalah orang yang berkorban. Tapi saya katakan tadi, kalau memang orang tidak mau atau tidak mampu karena mungkin tidak punya keberanian, atau tidak punya pengalaman, atau takut melihat jarak, atau yang lainnya, maka dalam kondisi seperti ini, boleh bagi dia untuk diserahkan kepada yang lainnya. Dan pertanyaan di sini, apakah orang yang berkorban itu syaratnya harus menghadiri prosesi penyembelihan? Bagaimana kalau seandainya diserahkan sama orang lain kemudian ditinggal? Apakah syaratnya itu harus menghadiri prosesi penyembelian? Tidak. Tidak ada persyaratan. Bahkan kita di Yaman, <clears throat> di Yaman dulu, itu kita mendapatkan pondok pesantren kita ini kambingnya dari uh, muslimin atau donatur-donatur Saudi Arabia. Mereka mengirim kambing dengan jumlah yang besar. Dikirim ke Yaman. Dan orang Saudi pun gak ada yang datang. Dalam prosesi penyembelian. Kenapa? Karena tidak disyaratkan. Yang penting dia sudah menyerahkan kepada orang yang bagi dia amanah, serahkan sama dia, maka cukup tidak disyaratkan untuk menghadiri prosesi penyembelihan. <clears throat> Jadi yang pertama, orang yang berkorban hendaknya dia juga yang menyembelih. Kalau memang tidak berani membanting binatang, maka serahkan kepada jagal. Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian teman-teman kita ini, yaitu menyerahkan kepada jagal untuk membanting. Binatangnya sudah siap mau dikorbankan, atau sembelih baru orang yang mau berkorban datang, kemudian diajari sama tukang jagalnya, ini motongnya gini mas, di sini. Langsung diarahkan. Setelah selesai penyembelihan langsung pergi. Jadi gak usah, maksudnya mengurusi dari awal, prosesi penyembelian dengan cara membanting, kemudian mempersiapkan semuanya, tidak usah. Sudah ada tukang jagalnya. Akan tapi kalau memang dia mampu berkorban, menyembelih, sembelih sendiri. Jangan diserahkan kepada tukang jagalnya semuanya. Kalau bisa dalam <clears throat> penyembelihannya itu orang yang berkorban sendirilah dia yang harus menyembelih. <clears throat> Kemudian adab yang kedua dalam berkorban ini hendaknya menajamkan pisau sebelum binatangnya dijatuhkan. Karena pisau ini sangat penting. Jika seandainya pisaunya tidak tajam, maka yang terjadi penyiksaan. Yang terjadi penyiksaan sampai berkali-kali digorok tidak lepas-lepas. <clears throat> ini penyiksaan tidak dibolehkan. Namun, kalau orang mau berkorban, maka siapkan pisau yang sangat tajam. Sehingga mungkin dengan cukup sekali goresan atau dua kali goresan itu sudah lepas. Akan tapi kalau pisaunya tidak tajam, mengakibatkan keboliman, penyiksaan kepada binatang. Ini hukumnya tidak dibolehkan. Kemudian yang ketiga, adab dalam berkorban yang ketiga, hendaknya binatangnya dimanja. Diberikan makanan, kemudian dielus-elus, kemudian dimanjakan sebelum disembelih. <clears throat> Dan dua perkara ini kalau kita perhatikan itu semuanya dari sabda Rasulullah SAW sebagaimana Rasulullah SAW bersabda Inna Allah katabal ihsana ala kulli syai'in Allah telah mewajibkan kebaikan kepada segala sesuatu kebaikan kepada Allah Ta'ala baik kepada diri sendiri, baik kepada orang lain baik kepada binatang, hatta kepada tumbuhan kotal Fa'idha qataltum fa'ahsinul qitlah. Kalau kalian membunuh, bunuh dengan cara yang paling baik. Oleh karena itu kita, <clears throat> kalaupun memang toh kita itu harus berperang melawan orang kafir dalam medan naga, bunuh dengan cara yang paling baik. Tidak boleh. Penyiksaan kita balas dengan penyiksaan. Seperti yang berita-berita yang sampai ke kita tentang perbuatan ISIS. Melihat orang-orang syiah membakar kaum muslimin, akhirnya dibalas dengan bakar juga. Tidak tetap kita juga tidak boleh sampai melanggar perintah eh, perkara-perkara yang dilarang dalam Islam. Wa idza dzabhtum fa ahsinu Kalau kalian ingin menyembelih, sembelih dengan cara yang paling baik. Bagaimana? Kata beliau, wal yuhidda ahadaku ahadukum syafaratahu. Hendaknya salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya. Ditajamkan dulu. Wal yurih dzabihatahu. Kemudian yang kedua, dan dimanjakan binatangnya. <clears throat> Kalau kita perhatikan dua perkara ini, <clears throat> rupanya di dalam binatang yang akan kita sembelih dengan cara dua ini akan mendapatkan penyembelihan yang paling sempurna. <clears throat> Oleh karena itu kalau kita lihat di negeri kita karena sistemnya tidak sesuai dengan sistemnya Rasulullah SAW, kita melihat orang itu kalau makan daging korban dengan orang yang makan daging karena beli, itu rasa dagingnya berbeda. Daging korban itu baunya apa? Saya juga pernah bedakan beberapa perbedaan itu beda sekali. Daging korban itu nggak enak. Tapi kalau kita beli daging sembelian, yaitu di pasar penjualan daging, itu enak. Nah <clears throat> kenapa? Karena prosesi penyembelian yang tidak sesuai dengan syariat dalam korban. Tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kita melihat terkadang eh, kambingnya sudah dibanting, baru diasah besoknya. Ini sudah melanggar perintah Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, terkadang binatangnya disiksa, dipukul dengan cara yang kasar. Demikian juga membantingnya dengan cara yang kasar. Ini juga melanggar perintah Rasulullah SAW yang kedua. Tapi kalau kita siapkan pisaunya sudah tajam sekali, kemudian binatangnya dimanja, dikasih makanan, kemudian disuruh, pokoknya dimanja, akan mendapatkan hasil kualitas daging itu berbeda. Sampai ada penelitian, kenapa daging korban itu biasanya kalau dilihat dagingnya warnanya itu merahnya merah tua. Beda dengan kambing-kambing biasa yang disembelih di uh, pasar jual beli itu, itu Dagingnya warnanya merah muda. Dan yang merah muda ini paling baik. Kenapa? Kalau merah muda berarti semua darahnya keluar. Tetapi ketika binatang itu stres, binatang itu stres karena melihat mau disembelih atau diperlakukan dengan cara yang kasar, mendapatkan sarafnya itu kencang, akhirnya darah yang keluar tidak maksimal. Itu yang mengakibatkan darahnya itu atau dagingnya itu warnanya merah tua. Dan itu yang keliru dalam penyembelihan binatang korban kita. Sehingga ketika mau proses penyembelihan ada binatang yang loncat, ada yang lari, ada yang ngamuk dan yang itu karena tidak ada kasih sayang kepada binatang. Alasannya banyak kalau ditanya itu alasannya banyak. Terkadang alasannya pengen cepat. Atau tukang jagalnya punya job banyak harus selesai di sini, di sini, di sini akhirnya dengan cara yang paling cepat. Ini keliru. Keliru ini binatang itu walaupun dia binatang, dia punya perasaan. Dan kita diperintahkan untuk berbuat, baik kepada binatang. Maka subhanallah, binatang itu kalau dikasih sayang, disayangi, kalau mau disembelih dielus-elus dulu, kemudian dengan cara yang paling baik, kemudian dibacakan ayat ayat Allah Ta'ala, baca takbir, baca bismillah, tenang binatangnya. Setelah itu ketika dibanting, pelan, binatangnya tunduk, tidak bergerak sama sekali. Dan ya, Itu ada di eh, YouTube ada silakan nanti dibuka aja, Yaitu eh, orang Eropa menunjukkan bagaimana sistem eh, penyembelihan sesuai dengan syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa hasilnya. Ketika kambingnya itu diambil, bacakan takbir. Bismillah, Allah Akbar, Allah Akbar, Bismillah, Allah Akbar. Diam. Setelah itu ketika dibanting, kemudian telinganya ditutupkan kepada matanya, sudah. Kambingnya hatta kakinya pun nggak bergerak tidur. Kambingnya itu nggak bergerak sama sekali. Kalaupun sembelih, nggak sampai kejang-kejang seperti enggak. Kenapa? Karena dari awal dikasih sayang. Dikasih sayangi, kemudian pelan-pelan, halus, dengan cara yang paling bijak. Maka kambing kambingmu akan seperti ini. Oleh karena itu, sangat penting masalah ini, yaitu tunjukkan kita orang Islam itu yang paling sayang kepada binatang. Karena dulu, undang-undang cinta kepada binatang itu pertama kali Rasulullah SAW. Eropa nggak terkenal, nggak ada zaman dulu terkenal Eropa dalam masalah ini. <clears throat> Eropa, Amerika yang sekarang terkenal dengan cinta binatang itu baru sekarang. Baru sekarang setelah kaum muslimin hancur, hancur setelah itu dijauhkan dari agama mereka, akhirnya diadopsi undang-undang agama kita oleh mereka. Dan sekarang yang paling kejam terhadap binatang itu kaum muslimin. Dalam prosesi penyembelihan korban. Kalau kita lihat orang Eropa, orang Amerika sekarang cintanya sama binatang luar biasa. Dan itu Rasulullah SAW kalau melihat seperti ini. Rasulullah SAW kalau melihat binatang, kasih sayangnya luar biasa. Oleh karena itu, jangan sampai uh, tanda Islam, yaitu cinta kepada binatang itu luntur. Luntur dalam syariat kita sendiri. Dalam proses penyelenggaraan korban, karena kalau kita melihat Rasulullah Shallallahu dan para sahabat, mereka sangat cinta kepada binatang mereka. Umar bin Khattab itu pernah melihat ada seseorang membanting korban. Setelah dibanting baru diasah pisaunya. Maka Umar bin Khattab membawa kayu dipukulkan di kepala orang yang mau korban ini. Marah orangnya kemudian mengatakan, apakah kamu mau menyembelih binatang ini dua kali? Kalau kamu menyembelih, Tajamkan pisaunya sebelum dibanting binatangnya. Kalau binatangnya sudah dibanting, baru diasah itu menyembelih dua kali kalau seperti ini. Kalau seandainya Umar bin Khattab lihat tata cara penyembelihan kaum muslim sekarang, ya mungkin dipukuli semua kepalanya sama Umar bin Khattab gitu loh. Kenapa? Karena jauh sekali sistem penyembelihan orang zaman sekarang dengan caranya Rasulullah SAW. Oleh karena itu, hendaknya ada dalam penyembelihan korban itu kita menajamkan pisaunya, kemudian kita menyayang binatangnya dengan cara dimanjakan. Datang binatang misalkan, ketika mau ditaruh di tempat pengumpulan binatang itu yang mau dikorbankan, dengan cara yang baik. Terkadang beberapa orang saya melihat itu, ketika kambing itu mau diturunkan dari uh, entah dari beca atau dari dengan cara yang paling keras, kemudian diseretnya dengan cara yang paling keras, kasar sekali. Terkadang sampai dipukul binatangnya. Sampai masuk ke tempat pengumpulan binatang lah. Sebelahnya penyembelihan. Jadi termasuk yang di sini. Termasuk yang di sini fatal di sini ini. Yaitu di sini tempat pengumpulnya binatang di sini nyembelihnya sebelahnya. Sampai pernah kan kejadian di sini loncat kambingnya lari. Jadi alhamdulillah baru kambing. Kalau sapi kayak apa gitu. Mungkin rumahnya bisa jebol semuanya dihancurkan sama sapi. Keliru. Kita di Yaman, di Yaman dulu saya lihat <clears throat> sistem pengur, uh, eh, penyembelian di Yaman itu. Di Yaman itu ada satu ruangan, besar memang di situ ruangan. Kalau datang kambing, itu kambingnya ribuan. Semuanya dimasukkan ruangan tutup, jet. Kasih makanan lengkap. Kalau mau dikorbankan, ambil satu, bawa, cari tempat yang jauh. Sehingga antara tempat penyembelian dengan tempat uh, campnya kambing-kambing ini jauh. Kambing-kambing ini tidak melihat saudaranya sembelih, tidak mencumbau darahnya, sehingga tidak ada masalah. Jauh sekali tempatnya penyembelian dengan tempat uh, binatangnya. Oleh karena itu, ini tunjukkan kita sebagai orang Islam itu kita adalah orang yang paling mencintai binatang, sebagaimana Rasulullah SAW juga berbuat demikian. <clears throat> Kemudian sunnah yang selanjutnya, sunnah yang selanjutnya dengan di dalam penyembelian hendaknya meletakkan kaki ke leher binatang ketika mau disembelih. Yaitu ketika binatangnya sudah dijatuhkan, maka hendaknya diinjak lehernya dengan kakinya supaya tidak banyak bergerak. Sehingga tidak banyak bergerak <clears throat> dengan cara diinjak eh, uh, lehernya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kata Anas bin Malik, "Boha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini amlahin." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkorban dengan dua kambing yang putih. Faro'aituhu wadi'an qadamahu ala sifahiha, sifahihima. <clears throat> Maka saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan kakinya di lehernya, leher binatang itu. Kata Imam Nawawi, kenapa? Supaya tidak banyak bergerak binatangnya. Yusami wa yukabbir. Rasulullah membaca bismillah, kemudian bertakbir, kemudian baru disembelih binatang tersebut. <clears throat> kemudian yang selanjutnya, adab yang selanjutnya, hendaknya berdoa kepada Allah Ta'ala dengan cara kambingnya dihadapkan ke kiblat. Jadi kambingnya mau disembelih hadapkan ke kiblat sunnah. Setelah itu baru disembelih dengan berdoa. Nah, apa doanya? <clears throat> Doanya sebagaimana dalam sebuah riwayat yang sahih disebutkan oleh Syalbani rahimallahu taala. Tadi riwayat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Zabahan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum adz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hari raya maka beliau menyembelih <clears throat> dua kambing. Falamma wajjahahuma Ketika Rasulullah sudah menghadapkan binatang tersebut, dihadapkan, kata Imam Nawawi dan para ulama, yaitu menghadapkan ke kiblat sunnahnya. Karena memang jihah atau sisi yang paling utama itu adalah kiblat. <clears throat> Maka Rasulullah SAW berdoa. Nah apa doanya? Ketika mau berkorban doanya ini. Ini wajah tu. wajhiya lilladzi fatora samawati wal arda ala millati Ibrahim hanifa. Wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lah. Wa bidhalika umirtu ana minal muslimin. <clears throat> ini doa ini kalau yang ini ini insya Allah kita hafal karena ini bacaan istiftah dalam salat kita. Kita kecil dulu diajari doa istiftah seperti ini. Setelah selesai membaca doa seperti ini baru membaca Allahumma hadza minka walaka an Muhammadin wa ummatihi lah. An ini bisa diganti dengan nama dia yang mau berkorban. Bismillah wallahu akbar. Setelah itu baru sembelih. Ini <clears throat> berarti doanya seperti ini. Jadi pertama baca doa tauji yaitu ini inni wajjahtu wajhiya lillazi fatras samawati wal ardu hanifan ala alamillati Ibrahim hanifan Wa ma'ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika la wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Selesai sampai di sini baru membaca doa Allahumma hadza minka walaka. Wa ituanku ini binatang dari engkau, kembali juga kepada engkau. An Muhammadin, ganti kepada nama siapa? Kalau saya misalnya Antobroni wa ahli baitihi. <clears throat> Kemudian baca bismillah, wallahu akbar. Kemudian baru disembelih. Kalau memang orang tidak hafal, orang tidak hafal, maka boleh membaca tulisan sebelum berkorban. Itu boleh membawa tulisan atau saudaranya membawa papan nama. Sebelahnya baru kita membaca. Itu berarti yang gede. Nah, baru kita membaca setelah itu kita korbankan. Kenapa? Karena terkadang kalau kita tidak siapkan, maka dari itu saya katakan sebelumnya, orang yang mau berkorban siapkan diri dengan ilmu, supaya dalam berkorban menjalankan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa-doa seperti ini harus siapkan. Karena ini doanya ada dalilnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus persiapkan. Jangan sampai alasannya aduh doanya panjang, saya nggak bisa, nggak bisa karena nggak persiapan. Kita masih banyak waktu, masuk kita ngapal doa ini seminggu nggak bisa. Wong lagu saja sekali dengar langsung hafal. Doa seperti ini nggak bisa. Kan? Insya Allah disiapkan dengan matang bisa. Nanti makanya kalau ketika berkorban karena mungkin banyak tim di situ saling mengingatkan, saling mengingatkan. Ketika ada tukang jagal atau orang yang mau berkorban lupa, tanya diingatkan sama saudara temannya, Mas doa dulu Mas. Nah, doanya apa? diajar doanya ini baru. Jadi nggak usah tergesa-gesa karena kalau tergesa-gesa biasanya doa seperti ini lupa semuanya. Doa seperti ini, tapi doa ini perhatikan penting masalah doa ini. Doa dalam berkorban itu ada dua. Yang pertama, doa yang wajib. Jika tidak dibaca, bangke hukumnya. Tidak sah dimakan. Doa yang wajib. Lah, doa yang wajib itu bismillah. Itu sudah tingkatan paling minim. Kalau bismillahnya saja lupa, bangke. Ini walaupun khilaf di antara para ulama, kalau lupa. Tapi kalau dia mampu baca, kok nggak menyembelih dengan bismillah, jelas ini bangke. Cuma para ulama berbeda pendapat kalau lupa. Kalau orang muslim lupa. Jadi bismillah ini wajib. Bismillah ini wajib. Kata Rasulullah SAW, sembelih dengan bismillah dan makanlah. Jadi makan itu harus setelah dibacakan bismillah. Sedangkan doa yang saya bacakan tadi, jadi Rasulullah SAW ini, ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah tidak diwajibkan. Oleh karena itu kalau orang mau berkorban sudah siap tahun ini saya mau berkorban, maka doa tadi benar-benar dihafal. Benar-benar dihafal sehingga ketika sudah siap prosesi penyembelihan itu dia sudah mempersiapkan dengan hafalan doanya. Kemudian adab yang selanjutnya dalam berkorban ini ketika disembelih maka sunnahnya harus empat rongga atau empat e, nasi itu lepas. Jadi ada empat sunnahnya. Yang wajib dua, yang dua hukumnya sunnah. Jadi apa yang harus lepas itu apa? Di leher itu apa? Maka ada dua yang diwajibkan lepas. Kalau dua-duanya tidak lepas atau tidak e, terpotong, maka hukumnya bangkit. Yang dua itu hukumnya sunnah. Walaupun tidak terpotong sah korbannya, hukumnya sunnah. Nah, dua yang diwajibkan itu rongga pernafasan, demikian juga rongga darah. Ini dua-duanya harus lepas. Harus terpotong. Jika satu di antara dua ini nggak terpotong, maka hukumnya bangkai. Misalkan orang menyembelih, darahnya ya, sudah muncrat. Tapi rupanya pernafasannya belum terpotong. Mati karena darahnya yang keluar. Bukan karena nafasnya juga yang terpotong. Maka ini hukumnya bangkai. Jadi harus dua-duanya itu lepas. Dua-duanya ini harus lepas. Kemudian yang kedua yang disunahkan itu uh, denyutnya di yang di sini saraf yaitu saraf itu ada dua sebelah dan sebelah ini hukumnya disunahkan, tidak diwajibkan. Kalau mau disembelih atau dipotong, diputus sekalian, maka itu juga hukumnya sunnah. Kalau orang bertanya, daripada susah-susah, mending sembelih langsung tel sekalian wis. Nah, bagaimana hukumnya kalau menyembelih langsung tel? Yaitu tidak sembelih, kemudian setelah itu baru ketika mati baru dipotong kepalanya. Enggak, langsung potol sekalian kepalanya. Bagaimana hukumnya? Ini termasuk penyiksaan. Kalau sahnya sah, tidak ada masalah sah. Kalau urusan sahnya sah. Tapi ini termasuk dari penyiksaan. Kenapa? Karena ketika ditel semuanya, ini binatangnya belum mati. De, uh, rohnya belum keluar. Tapi kalau rohnya sudah keluar, silahkan dikuliti, nggak ada masalah. Tapi kalau masih prosesi keluar, kok sudah ditel semuanya, ini termasuk penyiksaan kepada binatang. Tapi kalau urusan sahnya, maka Allah Ta'ala hukumnya tetap binatangnya binatangnya sah. <clears throat> Permasalahan selanjutnya, ini masalah penting juga. Bagaimana kalau seandainya ada binatang lepas, lari, ngamuk, sapi, metal, punya tanduk gede, ngamuk, nggak bisa ditangkap. Bagaimana kalau seandainya ditembak kepalanya sampai mati? Nah, pertanyaan di sini, bagaimana hukum binatangnya? Karena ini kejadian di negeri kita sering seperti ini. Gini-gini. Kita sering, dalam korban sering kambing, lari, atau sapi ngamuk. Akhirnya polisi datang tembak kepalanya. Lah bagaimana hukumnya? Kalau memang, ada dua masalah di sini. Yang pertama, kalau ditembak dia jatuh, dan masih hidup, jatuh masih hidup, maka wajib setelah itu sembelih. Jika di tangan manusia, sudah dipegang sama manusia masih hidup, kemudian dia sembelih, mati, bangkai jadinya. Kenapa? Karena dia mampu setelah itu menyembelih. Sudah jatuh, mampu menyembelih, gak disembelih, maka jadinya bangke. Yang kedua, kalau memang ditembak dier, jatuh langsung mati. Orangnya datang ke binatangnya sudah mati. Bagaimana hukumnya? Kalau seperti ini hukumnya sah. Jadi ya, para ulama, binatang yang tidak bisa disembelih, maka penyembelihannya dengan cara apa saja Contohnya tadi binatang yang lepas ngamuk. Nggak bisa ditangkap sembelih. Maka bagaimana caranya? Dengan cara tembak. Mati sudah selesai. Atau misalkan gini. Ada misalkan korban. Sapi apa sapi misalkan lari. Jatuh ke sumur. Nah, bagaimana nyembelihnya di sumur? Nggak bisa. Maka bisa dengan cara tembak dari atas biar mati atau ambil batu kalau nggak bisa misalkan nggak nggak ada tembak ambil batu jatuhkan di kepalanya pecah kepalanya mati maka hukumnya boleh dimakan Kenapa? Karena nggak bisa sembelih. Jadi binatang yang nggak mungkin disembelih karena mungkin uh, tempatnya jauh seperti kita berburu burung yang ada di atas kulit ditembak mati sudah selesai boleh dimakan. Namun kalau seandainya jatuh masih hidup kita megangnya masih bernafas nggak langsung disembelih mati maka hukumnya menjadi menjadi bangkai. <clears throat> Kemudian masalah selanjutnya terakhir di sini masalah terakhir masalah pembagian binatang korban. Kalau kita melihat dalam Al-Quran, bagaimana pembagian binatang korban, Allah telah berfirman dalam Al-Quran, walaupun ini masalah khilafiyah. Ini masalah khilafiyah. Dalam Al-Quran, jelas sekali korban itu pembagiannya dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama, sepertiga untuk keluarga yang berkorban. Yang kedua, sepertiga untuk rekan, teman-teman yang mampu. Walaupun mereka mampu. Kemudian yang ketiga baru untuk fakir miskin. Sebagaimana Allah telah berfirman, Wa'af imu yaitu wa minha Wa'af imul qani awal mu'tar dalam surat Al-Hajj Allah telah mengatakan makanlah darinya pertama untuk makan diri dan keluarga Waat imul qani dan berikan binatang tersebut kepada orang yang qani orang yang qani itu orang yang mampu teman-teman, rekan-rekan, tetangga-tetangga yang mampu. Kemudian yang mu'tar, mu'tar itu adalah orang-orang miskin. Berarti dibagi menjadi tiga. Ini pendapat sebagian ulama. Sepertiga untuk keluarga, sepertiga untuk rekan, teman-teman, sepertiga untuk fakir miskin. Sebagian ulama berpendapat enggak. Dibagi menjadi tiga, cuma pembagiannya untuk keluarga, untuk sodakoh kepada fakir miskin, kemudian untuk disimpan untuk disimpan. Jadi ada sepertiga untuk disimpan sampai uh, nantinya. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man dhaha minkum fala yusbihanna ba'da falitatin." Siapa yang berkorban, janganlah binatangnya tersisa setelah tiga hari. Itu zaman dulu, hadis yang pertama. Berarti menyimpan dulunya nggak boleh. Harus tiga hari dihabiskan. Di tahun berikutnya Rasulullah SAW ditanya, Ya Rasulullah, kita nggak akan bisa menghabiskan semua binatang korban kita dalam tiga hari. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Kulu, makanlah yang pertama dimakan. waabimu berikan kepada orang lain. Sodakokanlah. Wadahiru, dan simpanlah. Dan simpanlah. Dari ini sebagian ulama mengatakan berarti dibagi menjadi tiga. Makan untuk keluarga, memberikan makan untuk orang lain, kemudian disimpan tapi Allah Ta'ala kalau kita lihat dalilnya adalah Al-Quran tadi jelas sekali. Korban itu dibagi menjadi tiga. Sepertiga untuk diri, sepertiga untuk pernikahan, sepertiga untuk eh, orang-orang uh, miskin. Kemudian dalam masalah pembagian ini, yang pertama, perlu diingat yang pertama, la yajuzu bai'ul bishay'in minha. Tidak boleh menjual belikan binatang korban atau anggota dari binatang korban. Tidak boleh sama sekali. Karena Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, <clears throat> sebagai mengatakan hadisnya baik. Tapi para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada yang menghukumi hadis ini baik. <clears throat> Yaitu Rasulullah SAW bersabda, "Wala tabi'ul humul hadi wal adohi. Jangan sekali-kali kalian menjual belikan daging haji dalam uh, dalam haji dan korban. Kulu makanlah, watasoddaku berikan kepada orang lain, bijulu diha dan manfaatkan kulitnya, wala uha dan jangan menjual kulitnya. Jangan menjual kulitnya. Berarti dalam hadis ini jelas sekali bahwa tidak boleh pendapatnya Imam Syafi'i, demikian juga Imam Ahmad dan yang lainnya, hukumnya tidak boleh menjual belikan anggota tubuh binatang korban. Pertanyaan dalam masalah ini, bagaimana kalau seandainya kita punya domba, rambutnya banyak? Karena rambut bisa dijual belikan. Rambut bisa dijual belikan. Nah sebelum dikorbankan, sebelum dipotong rambutnya, ini tapi sudah jadi binatang korban. Cuma belum dipotong. <clears throat> belum sembelih. Bagaimana kalau seandainya bulunya saya jual? Dipotong, bulunya dijual Bulunya saja. Maka kita katakan kalau kita lihat dari dalil tadi hadis tadi berarti hukumnya juga nggak boleh. Oleh karena itu kata para ulama, la yajuzu bai'u syai'in minha la jilid tidak boleh menjual sesuatu darinya, baik kulit, rambut, bulu, atau tulang, atau kuku, atau tanduk, semuanya nggak boleh. Berarti hukumnya sama sekali tidak boleh dijual belikan. Kalau orang mau ngasih silahkan. Kalau sudah sampai kepada orang yang mendapatkan, kemudian dia mau menjual, terserah dia. Sekarang gini, misalkan saya dapat binatang korban dari masjid ini, masjid ini, masjid ini, masjid ini, masjid ini. Saya kumpulkan 10 kilo. Saya jual, karena harganya kambing itu mahal. Dapat satu juta, misalnya satu juta. Boleh nggak? Boleh, kalau sudah sampai ke saya. Kalau sudah sampai ke saya. Tapi kalau pihak pengorban, demikian juga panitia. Wakil, karena panitia itu wakil dari pengorban, tidak boleh menjual sama sekali. Tidak boleh menjual sama sekali. Terus solusinya gimana tentang kaki, demikian juga kepala, atau misalkan kulit, berikan kepada orang lain. Berikan kepada orang lain silahkan. Mau dijual ya silahkan. Mau dimanfaatkan untuk disamak ya silahkan. Mau dimakan ya silahkan. Tapi kalau panitia atau yang berkorban itu yang menjual. Atau termasuk kategori menjual. Memberikan kepada orang lain dengan syarat. Jadi juga nggak boleh. Dengan syarat, kamu tak berikan kulit ini, kulit mahal, buahnya ini kulitnya. Tak berikan dengan syarat, kamu jual, sodakokan di masjid. Oh enggak, saya enggak mau. Kalau enggak mau, tak pindah kepada orang lain. Ini, dia itu walaupun memberikan, tapi dengan syarat seperti menjual. Ini juga nggak dibolehkan. Kalau mau ngasih silahkan kasih, terserah dia. Dia mau jual untuk masjid atau untuk pribadi, terserah dia. Berarti harus diberikan kepada orang. Hatta kulitnya dimanfaatkan. Sama orang lain, silakan. Tapi kalau jual belikan, maka hukumnya untuk kehati-hatian, hukumnya tidak. Hukumnya tidak. <clears throat> Kemudian masalah yang selanjutnya. La yu'tal jazaru ujratahu minal uthiyah Tukang jagal tidak bisa diberikan upah dari binatang korban. Rasulullah SAW Jadi Ali bin Abi Thalib kata beliau, Anak Nabi Shallallahu alaihi wasallam amarohu ayyakuma ala butnihi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kata Ali bin Abi Thalib pernah memerintahkan saya untuk sebagai panitia atau untuk mewakili beliau dalam pembagian korban uh, onta beliau. Wan yaksima budnahu kullaha. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami untuk membagi semua korbannya. Binatang korban semuanya suruh bagi. Luhumuha dagingnya, juluduha, kulitnya, wajalalaha, demikian juga sisa-sisanya. Sisa-sisanya mungkin bagi kita nggak dimakan, seperti juruan, apa ininya kasih semuanya. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, "Wala yu'ta fi jazaratihi syai'an." Dan Rasulullah tidak memberikan kepada tukang jagalnya sesuatu apapun dari korban ini. Dalam riwayat yang lain, jadi ini sahih, sahih riwayatnya. Dan riwayat yang lain, kata Rasulullah SAW beliau bersabda sendiri, Nahnu nu'tihi min indina. Kami akan memberikan kepada tukang jegal dari kami. Tapi kalau ngambil bagian dari binatang korban, enggak. Berarti ini kaidah penting juga dalam masalah ini. Bahwasanya tukang jagal tidak bisa mendapatkan upah dari binatang korban. Kalau dia dapat korban boleh enggak? Boleh. Seperti manusia yang lainnya. Mendapatkan bagian karena dia muslim. Karena dia orang tetangga kita atau yang lainnya. Bukan karena dia tukang jagal. Oleh karena itu lihat kalau seandainya misalkan ada tukang jagal. Dia mendapatkan kambing. Daging kambing satu kilo. Dapat kepala, dapat kaki. Yang lain tidak dapat kepala, tidak dapat kaki. Tapi dia dapat tukang jagal ini. Pertanyaan, ini kepala dan kaki itu sebagai apa? Kalau kepala dan kakinya itu sebagai upah jerih payah dia dalam berkorban, tukang jagalnya, maka ini berarti upah kalau seperti ini. Silahkan kalau mau berkorban, dia mengeluarkan uang untuk membiayai tukang jagalnya. Tapi kalau tukang jagal itu mendikasikan upah dari binatang korban, maka ini wallah talam hukumnya tidak dibolehkan. Dan itu pendapatnya jumhur ulama, mayoritas para ulama. Memang ada sebagian yang menyelisih dalam masalah ini seperti Imam Hasan Al-Basri, Demikian juga yang lainnya mengatakan boleh memberikan kepada tukang jagal kulit. Tapi Allah Ta'ala pendapat yang paling kuat hukumnya tidak dipulihkan. Permasalahan selanjutnya. Bagaimana hukum memindah atau membagi binatang korban ke negeri yang lain? Suria, Yaman, atau Palestina yang sangat membutuhkan korban. Boleh tidak? Boleh. Jika memang orang-orang miskin di negeri kita sudah tercukupi. Kenapa? Karena yang paling layak mendapatkan binatang korban kita, tetangga kita. Tetangga kita yang paling layak. Jadi tetangga-tetangga kita, kalau sudah cukup, mereka sudah mampu pindah ke tempat yang lain. Itu nggak ada masalah dipindah ke tempat yang lain. Kalau memang tidak bisa, maksudnya kalau memang sini sudah cukup, maka boleh langsung dipindah ke tempat yang lain, nggak ada masalah. Seperti misalkan Saudi Arabia. Saudi Arabia, musim haji seperti ini berapa binatang yang disembelih? Nggak akan bisa mereka menghabiskan semuanya. Oleh karena itu Saudi Arabia langsung mengemas dalam kemasan dibuat uh, kornet langsung dilempar ke negara-negara yang miskin seperti Afrika dan yang lainnya. Maka tidak ada masalah dan ini sebagian negeri kita juga sudah mempraktekkan seperti ini. Kenapa? Kalau seandainya kita bawa kambing seperti pemerintah atau tim uh, zakat nasional negeri kita ini, mereka mungkin punya sodako banyak atau amanah untuk korban banyak. Kalau seandainya diarahkan ke tempat-tempat yang pedalaman, itu luar biasa. Biaya pengiriman sana sampai berapa? Seperti di Tolikora misalkan, Tolikora. Tolikora ini tempatnya jauh. Satu semen harganya 600 ribu. Satu sak semen di sana. Maka itu ketika sumbangan kaum muslim untuk bikin masjid, berapa miliar, itu jadinya masjidnya kecil. Karena biaya barang-barang di sana mahalnya luar biasa. Dan saya dengar kabar dari beberapa teman-teman kita, orang-orang yang ke pedalaman-pedalaman itu, kalau membeli sapi di sana atau kambing, kambing harganya hampir 5 juta. Kambing biasa. Itu kambing biasa. Apalagi sapi. Apalagi kalau kita membawanya dari Jawa. Membawa naik kapal. Sampai berapa biaya untuk membawanya ke sana. Oleh karena itu sebagian tim uh, eh, Basnas itu, badan zakat itu, motongnya di Jawa, karena harganya murah, langsung dibuat kornet. Langsung dilempar ke tempat pedalaman-pedalaman. Kalau seperti bagaimana hukumnya? Hukumnya tidak ada masalah. Hatta pembagian kepada orang itu yang memiliki itu sampai membutuhkan waktu yang lama tidak ada masalah. Itu yang penting penyembeliannya, korban itu penyembeliannya di hari tasyrik maksimal. Pembagian kepada orang yang mendapatkan itu bisa diundur. Kalau memang tempatnya jauh seperti di pedalaman atau di Afrika atau di Suria, tempat konflik seperti ini boleh. Yang penting penyembelian korban maksimal sampai selesai tasyrik. Lebih dari itu, maka hukumnya tidak dibolehkan. Kemudian permasalahan selanjutnya di sini juga. Ya. Rasulullah SAW mengatakan ada melihat seseorang ketika Rasulullah SAW sholat. Maka sebelum sholat Rasulullah SAW melihat ada kaum muslimin yang sudah berkorban. Ada kaum muslimin yang sudah berkorban. Kata Rasulullah SAW, daging kamu itu daging makanan biasa. Kamu menyembelih korban lagi untuk korban yang benar-benar korban. Maksudnya di sini berarti kalau korban sebelum sholat id, maka hukumnya nggak boleh. Tidak dinamakan korban. Demikian juga ini masalah yang menyebabkan perbedaan di negeri kita. Kita harus cari sesuatu yang aman. Ada orang misalkan dia ikut pemerintah. Sholat idnya hari kemis. Tapi dia iuran sapi dengan beberapa orang yang beberapa golongan ikut yang hari rebu. Maka harus sepakat. Harus menyembelihnya di hari yang semuanya sepakat. Yaitu hari kemis. Semuanya sepakat. Kalau seandainya saya iuran sapi, saya pendapat saya korbannya atau sholat idnya hari Kamis, Kok disembelihnya hari Rabu? Maka hukumnya tidak dinamakan korban. Tidak dinamakan korban. Korban disembelih setelah setelah seseorang sholat. Kemudian juga kapan atau di mana tempat penyembelihan korban, Rasulullah SAW menyembelih di tempat musola, yaitu lapangan untuk sholat idnya. Kalau mau disembelih misalkan di rumah boleh, di mana saja dibolehkan. Ya mungkin ini secara ringkas pembahasan tentang fikih korban dan kita cukupkan sampai di sini. Mungkin setelah ini kita libur mungkin selama satu minggu libur. Nanti insya Allah setelah ayam mutasyrik baru kita lanjutkan kembali mungkin pengajian kita setelah subuh ini insya Allah taala kalau Allah taala menghendaki. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan wa akhru da'wana Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah alamin subhanallahi wa bihamdihi wa la wa